yang engkau ingin sampaikan kepada mereka sampaikan kamu sekarang dalam kondisi halal untuk mengucapkan apa saja. Mau berdusta silahkan. Karena perang itu adalah merupakan penipuan. Yani diperbolehkan menipu musuh dalam peperangan. Tatkala mendapatkan izin dari Nabi alaihi salatu wassalam, fadhahaba min hinihi dzalika ila Bani Quraidah. Maka pada saat itu pula Nu'aim bin Mas'ud mendatangi kabilah Banu Quraidah. Salah satu kabilah Yahudi yang masih tinggal di Madinah. Wa kana asyiran lahum fil jahiliyah dan Nu'aim bin Mas'ud ini memiliki pergaulan yang baik dengan kabilah Banu Quraidah di zaman jahiliyah. Fadakhala alaihim wa hum la ya'lamuna bi islamih. Maka Nuaim mendatangi mereka sementara mereka tidak mengetahui bahwa Nuaim telah masuk ke dalam Islam. Faqala ya Bani Khuraidah, innakum qad harabtum Muhammadan. Wahai Bani Khuraidah, sesungguhnya kalian telah memerangi Muhammad. Wa inna Quraisyan in asabu fursatan intahazuha. Dan sesungguhnya orang-orang Quraisy Apabila mereka mendapatkan kesempatan, mereka selalu mem memanfaatkan kesempatan itu. Mendapatkan kesempatan untuk memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa insyamaru ila biladihim. Kalau tidak mendapat kesempatan, mereka akan pulang ke negeri mereka. yakni ke Makkah. Wa tarakukum wa Muhammadan fantaqama minkum. Kalau mereka pergi pulang ke kampung mereka, maka mereka meninggalkan kalian bersama Muhammad alaihissalatu wassalam dan Muhammad akan membalas dendam terhadap kalian. Jadi ancaman ini dari Nuaim bin Mas'ud. Ya. Kalian wahai Banu Quraidah, mereka akan tinggal berdampingan bersama kaum muslimin di Madinah. Nah, kata Nuaim, Kalian sekarang dalam kondisi memerangi Muhammad bersama mereka. Sekutu kalian adalah orang-orang musyrik yang berasal dari Makkah. Sekarang mereka bisa berperang bersama kalian. Tapi kalau mereka pulang, berarti kalian tidak punya kekuatan kan? Kekuatan kalian hanya kabilah kalian, Banu Quraidah. Sehingga itu akan dijadikan kesempatan bagi Muhammad untuk membalas dendam terhadap kalian karena kalian ikut serta dalam peperangan. Nah, ini membuat khawatir juga ini orang-orang Banu Quraidah. Kalau maka mereka mengatakan famal amalu ya Nu'aim. Kalau begitu apa yang harus kami lakukan wahai Nu'aim? Qala kata Nu'aim la tuqatilu ma'hum hatta yu'tukum rahain. Jangan kalian berperang bersama mereka sampai mereka memberikan pada kalian uh, jaminan sampai mereka memberikan pada kalian jaminan harus ada imbalannya jangan berperang sukarela begitu harus ada imbalan mendengarkan itu kata Banu Quraidah laqad asyarta birra'i benar pendapatmu ini nah sudah berhasilin, ini Nuaim bin Mas'ud mempengaruhi Banu Quraidah. Thumma nahawa ila Quraisy. Selesai Banu Quraidah, Nuaim mendatangi orang-orang Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy. Faqala li Abi Sufyan walahum, lalu Nuaim mengatakan pada Abu Sufyan dan yang bersamanya, "Ta'lamuna wuddi wa nashhi lakum?" Bukankah kalian mengetahui rasa cintaku dan nasihatku kepada kalian? Qalu na'am. Kata mereka iya. Yang mereka ketahui Nuaim ya punya rasa uh, kasih sayang kepada kaum Quraisy. Kata mereka iya. Faqala maka berkata Naim inna Yahuda qad nadimu ala makana minhum min naqdi ahdi Muhammadin wa ashabih. Sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka menyesal karena membatalkan perjanjian damai terhadap Muhammad dan para sahabatnya. Nyesal mereka. Wa innahum qad rasaluh annahum ya'khuduna minkum rahain yadfa'unaha ilaihi thumma yumali'unahu alaikum. Dan mereka telah mengirim surat bahwa mereka ingin mengambil dari kalian jaminan ya ada imbalan yang mereka akan membayarkannya kepadanya. Kemudian mereka akan membantu kalian untuk memerangi kalian. Jadi uh, Nuaim mengabarkan kepada orang-orang Quraisy bahwa mereka Banu Quraisy telah mengirim surat kepada Muhammad bahwa mereka akan mengambil jaminan di mana mereka akan membayarnya. Kemudian setelah itu mereka akan membantu Muhammad untuk memerangi kalian. Untuk memerangi kalian. Thumma dhahaba ila Ghatafan faqala lahum Kemudian beliau mendatangi kaumnya Ghatafan lalu mengatakan pada mereka seperti yang dikatakan pada kaum Quraisy. Seperti yang dikatakan pada kaum Quraisy. Dan ternyata mereka membenarkan uh, usulan dari Nu'aim. Yani meskipun belum sampai pada tingkatan yakin namun mereka sempat was Telah khawatir jangan sampai apa yang diberitakan Nu'aim benar. Falamma kana lailatul sabat min Syawal ba'athu ila Yahud. Maka tatkala tiba malam Sabtu dari bulan Syawal maka mereka pun yakni kaum Quraisy mengutus kepada Yahudi inna lasna bi ardi muqamin. Sesungguhnya kami sekarang ini tidak tinggal di negeri di mana kami tinggal. Eh, ini mereka pendatang. Datang ke Madinah. Bukan penduduk asli. Fanhabu bina gadan nunajizu hadar rajul. Ayo bangkitlah bersama kami besok. Akan kita habiskan orang ini. Maksudnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi mereka ingin orang-orang Quraisy agar disegerakan peperangan, selesaikan segera. Jangan ditunda lagi. Besok kita perangi, habisi orang ini. Maka fa'arsala ilaihimul yahud, maka bangsa Yahudi yakni dari Banu Quraidah mengutus kepada mereka kepada uh, kaum Quraisy. Innal yawma yawmus sabt besok itu hari Sabtu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Yahudi memuliakan hari Sabtu. Besok itu hari Sabtu. Ini bagaimana mungkin kami akan berperang sementara besok hari raya bagi mereka. Hari yang mereka agungkan. Seharusnya istirahat. Wa dan itu pun ini kalaupun bukan hari Sabtu, fa inna la nuqatil ma'akum hatta tab'atu ilaina ruhuna kami tidak akan berperang bersama kalian sampai kalian memberikan pada kami jaminan imbalan sampai kalian memberikan pada kami imbalan nah sementara Nuaim sebelumnya telah memberitakan bahwa mereka tidak ingin bersama kalian sampai kalian memberikan imbalan untuk berperang bersatu bersama kalian wahai kaum musyrikin Falamma ja'ahumur rusul bidzalik maka tatkala utusan ini datang kepada orang-orang kafir Quraisy, qalat Quraisyun sadaqana wallahi Nu'aim bin Mas'ud. Berarti benar perkataan Nuaim bahwa mereka meminta imbalan dari peperangan ini. Tidak ingin berperang secara sukarela. Ingin ada imbalan. Wa ba'athu ila Yahud dan mereka juga mengutus kepada Yahudi inna wallahi la nursil lakum ahadan fakhruju ma'ana demi Allah kami tidak akan mengutus untuk kalian siapapun keluarlah bersama kami ini mengancam juga orang-orang Quraisy mereka mengancam Banu Quraidah tidak ada imbalan tidak ada jaminan pokoknya kalian harus perang bersama kami faqalat Banu Quraidah maka Banu Quraidah mengatakan sadaqa wallahi nu'aim Berarti benar Nuaim, perkataan Nuaim. Wa abau ayyuqatilu ma'ahum dan mereka pun enggan berperang bersama dengan orang-orang musyrik. Padahal sebelumnya mereka sudah bersiap-siap karena mereka sudah membatalkan perjanjian damai bersama kaum muslimin. Dengan tipu daya dari Nuaim radhiyallahu anhu maka berkurang kekuatan kaum musyrikin. sehingga Banu Quraidah enggan berperang bersama mereka maka semakin ringan beban kaum muslimin wa arsalallahu azza wa jalla ala quraisyin wa man ma'ahumul junud والريح تزلزلهم فجعلوا لا يقر لهم قرار ولا تثبت لهم خيمة ولا تنب ولا قدر ولا شيء فلما رأوا ذلك ترحلوا من ليلتهم ذلك lalu ditambah lagi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Azza wa mengutus kepada kaum Quraisy dan yang bersama mereka tentara-tentaranya. Di antara tentara-tentara Allah angin, angin yang bertiup yang memporak-porandakan pasukan mereka, yang mengguncangkan mereka. Faja'alu la yaqiru lahum qarar sehingga mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang. Hancur. Wala tathbutu khaimah, bahkan kemah-kemah mereka itu hancur, tempat peristirahatan mereka hancur. Wala tunub. Ya, yang dimaksud uh, tunub tali, tali yang digunakan untuk menancapkan menguatkan kemah. Ini juga hancur, lepas. Wala qidr, bahkan periuk-periuk mereka diterbangkan oleh angin dan tidak ada satupun melainkan diterbangkan, diporak-porandakan. Subhanallah. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lakun fayakun. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka terjadi apa yang terjadi. Falamma ra'au dzalika tarahhalu min lailatihim tilka. Melihat kondisi yang seperti ini, ya, tidak memungkinkan lagi bagi mereka dengan kondisi angin, belum lagi cuaca yang sangat dingin. Ketika itu Akhirnya mereka meninggalkan tempat itu. Mereka meninggalkan tempat mereka. Wa arsala sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah bin al-Yaman yakhburu lahu khabarahum. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Hudzaifah bin al-Yaman untuk mengecek kondisi mereka, apakah benar bahwa mereka telah pergi? Fawajadahum kama usifna. Maka Hudzaifah setelah memata-matai mereka, meneliti keadaan mereka dan beliau mendapati kaum musyrikin seperti yang disifatkan kepada kepada kami, yakni kepada kaum muslimin. Wa ra'a Abu Sufyan yasli dhahrahu binar. Bahkan beliau sempat melihat Abu Sufyan itu memanaskan punggungnya dengan dengan api, saking dinginnya kondisi ketika itu. Dia panaskan punggungnya dengan api. Walau syaa Hudzaifah laqatalah. Kalau seandainya Hudzaifah menginginkan Hudzaifah mampu membunuhnya pada saat itu ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فأخبره برحيلهم lalu beliau kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari dan memberitakan tentang kepergian orang-orang musyrik dari tempat mereka. Falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghada ila Madinah. Maka di pagi hari Rasulullah alaihi salatu wasallam pun kembali ke Madinah. yakni meninggalkan daerah perbatasan. Fawada'an nasu silah dan kaum muslimin mereka telah meletakkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka. Faja'a Jibril alaihi salam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Jibril alaihi salam kepada Rasulullah wa huwa yaghtasilu fi baiti ummi Salamah. Ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam mandi sedang mandi di rumah Ummu Salamah. Faqala lalu Jibril mengatakan awaba'tumus silah? Apakah kalian telah meletakkan senjata-senjata kalian? Amma nahnu falam nadha' ba'du aslihatana. Adapun kami, kami belum meletakkan senjata-senjata kami. Subhanallah, Jibril bawa senjata juga. Kami belum meletakkan senjata-senjata kami. Nah, dalam riwayat yang lain Nabi bertanya, siapa lagi yang harus dihadapi? Kata beliau inhad ila haula. Bangkit kalian untuk mendatangi mereka. Yakni Bani Quraidah. Memerangi Bani Quraidah. Jadi belum sempat istirahat. Diletakkan pedang, beliau mandi ingin beristirahat. Datang lagi ya uh, Jibril alaihissalam memberitakan untuk melanjutkan peperangan. Datangi Bani Quraidah. Subhanallah. Cobaan yang berhari-hari di alam yang kaum muslimin dengan penuh kelelahan ya ternyata mereka terus mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala namun tidak membuat kaum muslimin gentar tidak membuat mereka kemudian meninggalkan jihad bahkan pada saat itu juga ketika Jibril uh, memberitakan pada Nabi alaihi salatu wasallam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pada para sahabat untuk segera keluar kembali mendatangi Banu Quraidah untuk memerangi mereka. Nah, dan ini yang akan dijelaskan tentang kondisi perang Banu Quraidah pada pasal yang berikutnya. Allah taala alam sawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah. Thank you.